Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang sangat banyak sekali. Kenikmatan yang seandainya makhluk menghitungnya ini tidak akan mampu untuk menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Masyiral Muslimin Rahimani wa rahimakumullah Pada malam kali ini Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Melangkahkan kaki kita Ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mendalami ilmu Tafakuh fiddin Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa وذكر rahmah wa من fi man inna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidaklah suatu kaum yaitu manusia berkumpul di, di salah satu rumah yaitu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yatluna kitab Allah membaca ayat-ayat Allah wa yatadarasuna bainahum satu dengan yang lainnya saling saling belajar illa yang demikian tersebut nazalat alaihi musakinah bisa mendatangkan datangnya as yaitu ketenangan bagi orang yang duduk di majelis tersebut wa ghasyiyatuhumur rahmah dan juga bisa rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada orang yang duduk di majelis tersebut wa dzakarallahu fi man inda dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama orang-orang yang duduk di dalam majelis tersebut di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya insyaallah kita akan bahas teruskan pembahasan kita dari kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid yang sekarang insyaallah kita akan masuk pada bab yang ke-60 yaitu bab majafil fil musawwirin yaitu pembahasan tentang hukum-hukum yang terkait dengan penggambar yaitu orang-orang yang menggambar makhluk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala berkata musannif rahimahullahu taala bab majafil musawwirin pembahasan tentang orang-orang yang menggambar yaitu menggambar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti dijelaskan terkait dengan maksud dari judul judul yang dibawakan oleh mu'alif pengarang kitab Fathul Majid, pengarang kitab tauhid ini. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Berarti ini ada hadis apa? Hadis qudsi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sini bukan ayat Al-Qur'an. ini disebut sebagai hadis hadis qudsi. Setelah kita bahas dalam pembahasan apa? Syarah Al-Bain An-Nawawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Waman abnamu ablamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fal zarratan aw yakhluqu habbatan aw aw yakhluqu sa'iratan akhraja Baik, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, dan tidaklah ada seorang yang lebih zalim, yang lebih apa zalim daripada orang yang pergi untuk apa? Menciptakan seperti ciptaanku. luku dzarratan. Hendaklah orang tersebut, jadi ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, menciptakan makhluk yang paling kecil dari makhlukku. Au liyakhluqu habbatan atau dia menciptakan sesuatu biji yang sangat yang sangat kecil. Au liyakhluqu syairatan atau menciptakan biji gandum. Ini tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang pergi, artinya apa? Dia itu menggambar, menciptakan makhluk seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walahuma an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda manusia yang paling berat siksanya yang paling sedih siksanya pada hari kiamat alladzina yudahiuna bi khalqillah yaitu mereka yang menyaingi menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini apa? Hadis yang kedua yang dibawakan oleh muallif sebagai bentuk apa? Hukum yang terkait dengan al-musawwirin, para penggambar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walahuma 'an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sami'tu rasul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu musawwirin finnar. Setiap orang yang menggambar masuk ke dalam neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun. Dijadikan baginya bi kulli su suratin dari setiap gambar sawwaraha yang telah dia gambar nafsun yaitu apa bentuk fisiknya dari gambaran yang telah dia gambar tersebut yu'adzibu biha fi jahannam Kemudian bentuk fisik tersebut yu'adzibu biha fi jahannam yang akan menghadap dia yaitu siapa? Yang menggambar tersebut di neraka jahannam. Selanjutnya walahu ma'anhu marfu'an. Darinya yaitu nabat marfu'an hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sawwara suratan fid dunya. Barang siapa yang menggambar <clears throat> gambaran di dunia ini, kullifa maka dibebankan baginya anyan fakofi heru untuk meniupkan ruh di dalam gambarnya tersebut Walaysa yunafi yunafikun yunafiku dan dia itu tidak mampu untuk meniupkan ruh pada gambarnya tersebut Baik, ini adalah beberapa hadis yang terkait dengan hukum menggambar tersebut. Dari satu, dua, tiga, empat, empat hadis yang ada ini semuanya hadis ancaman. Hadis apa? Ancaman yang pedih bagi orang-orang yang menggambar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca sarah dari hadis ini. Sarahnya qauluhu yaitu perkataan muallif di dalam judulnya Babu Majaa fi Musawwirin. Sesuatu yang terkait dengan para para penggambar. Maksud dari judul ini adalah min azimi uqubatillahi lahum yaitu terkait dengan besarnya uqubah balasan Allah kepada mereka para penggambar wa azabihi dan juga besarnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada para penggambar tersebut. Nah, ini maksud dari apa? Judul yang dibawakan oleh mualif pengarang kitab tauhid ini, yaitu hukum yang berat, hukum yang atau adab yang pedih bagi para para penggambar. Waqad para Nabi Shallallahu alaihi wasallam al-illah. Dan sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu melalui hadis ini menyebutkan illah, menyebutkan alasan larangan gambar tersebut. Atau apa? Alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab orang yang menggambar tersebut. Wahyal mudhaha bi khalqillah karena orang yang gambar dia itu apa? Menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah taala lahul khalq wal amru. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya baginya hak menciptakan dan juga hak memerintahkan. Nah ini, kalau seandainya ada makhluk yang dia itu ikut-ikutan menciptakan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia itu menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada makhluk yang dia itu memerintahkan suatu perintah yang itu sebenarnya haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia apa? telah menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini diterangkan di sini dia itu menyaingi Allah Subhanahu wa taala dari sisi apa? menciptakan sesuatu yang sesuatu tersebut hakikatnya hanya Allah yang bisa men menciptakannya. Ini ilahnya, ini alasannya kenapa orang yang menggambar tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang menggambar tersebut diikop dengan ikop yang berdiri oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia telah menyaingi haknya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa rabbu kulli syai'in wa maliku. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Artinya apa Rabb? Ya Rabbu artinya apa? Pengatur gitu kan. Makanya ada nanti Rabbatul Bait yaitu ibu-ibu gitu kan. Ibu rumah tangga itu bahasa Arabnya Rabbatul Bait yang mengatur rumah. Mulai nyapu, ngepel, menyetrika, menata lemari, menata barang dan seterusnya. Rabbatul Bait Baik, fahuwa rabbu kulli syai'in. Allah lah yang mengatur mengatur segala sesuatu. Wa maliku dan Allah lah rajanya yang memiliki segala sesuatu tersebut. Wa huwa khaliqu kulli syai' dan Allah lah pencipta segala sesuatu. Nah ini, pencipta segala sesuatu. Seandainya ruangnya atau haknya Allah Subhanahu wa taala dimasuki oleh selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang ini adalah orang yang telah menyaingi Allah Subhanahu wa taala, menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian adalah orang yang terlaknat. Wa huwa allazi sawwara jami'al makhluqat, jami'al makhluqat dan dialah zat yang menggambar segala segala sesuatu dari makhluknya. Jami'al makhluqat seluruh makhluknya. Ini yang membentuk, yang menggambar adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala fiha al-arwah allati tahsulu biha al Dan Allah Subhanahu wa taala setelah membentuk makhluk tersebut, menggambar makhluk tersebut, ja'ala fiha al-arwah. Allah meniupkan, membagikan roh-roh kepada gambaran-gambaran tersebut. Allati tahsulu biha al-hayat dengan ruh yang ditempatkan pada gambar pada ciptaan Allah maka gambar tersebut atau ruh tersebut apa bentuk tersebut menjadi menjadi hidup. Nah ini ini apa penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala yang demikian ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini yaitu percaya terhadap makhluknya alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah. Bahwasanya dilah zat yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Wa bada'a khalqal insan min tin. Dan permulaan penciptaan manusia ini dari saripati, saripati tanah. Ini awal penciptaan dari manusia tersebut. Tumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan generasi setelahnya keturunan dari manusia yang pertama tersebut bukan dari afin tapi dari apa? Mimma'in mahin, dari air yang hina. Kemudian Sumasawahu kemudian aku bentuk ciptaan tersebut. Wana nafakha mirrohi. Kemudian Allah meniup di dalam bentuk tersebut roh darinya ini rohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah menjadikan pendengaran, memfungsikan pendengaran orang tersebut, ciptaan tersebut, wal absar dan juga mata, wal afidah dan juga hati. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Nah, ini, ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk Allah telah menggambarnya, telah menciptakannya dengan sebaik-baik ciptaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh kepadanya sehingga dia hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memfungsikan pendengaran, memfungsikan penglihatan, memfungsikan hati. Ini semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nah, kondisi yang nyata qalilan ma tashkurun kondisi yang nyata yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala sedikit sekali dari hambaku yang yang bersyukur. Sedikit sekali dari kalian yang yang bersyukur. Baik, ini penjelasan apa bahwasanya penciptaan itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada makhluk yang dia itu apa? mengikuti atau yang dia itu menyerupai menandingi apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala berarti dia itu telah berbuat pensekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fal musawwiru dan orang yang menggambar lama sawwara surah ta'ala syakli ma Allah taala min insanin aw bahimatin sara dhahiyan li khalqillah. Maka para penggambar ketika dia itu menggambar suatu gambaran di atas bentuk yang yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala dari manusia atau dari hewan-hewan. Ini ya. Jadi ketika dia itu sudah menggambar suatu gambaran seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia atau binatang yang Maka dia apa? telah menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan ini yang penciptaan ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Tahu ya inti masalah dari apa larangan larangan apa? Dari penggambar tersebut. Fasara ma sawwarahu ajaban lahu yaumal qiyamah. Maka jadilah apa yang telah dia gambar tersebut azaban ini menjadi adab lahu baginya yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti. Nah ini ini ya, akibat dari dia itu menggambar tersebut manusia atau hewan yang itu hanya bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tersebut akan berubah menjadi adab pada hari kiamat nanti. Wa kullifa, demikian juga dia akan diberikan beban an yanfaqa fiha ruh untuk meniupkan ruh dari gambarannya tersebut. walaisa binafikhin dan dia itu tidak sekali-kali tidak akan mampu meniupkan roh di dalamnya. Fakana asyadun nasi adaban. Maka dialah orang yang mendapat adab yang paling pedih. anna dan bahu min akbarid dunuk. Karena apa? Dosanya tersebut merupakan eh, dosa-dosa yang yang besar, termasuk bagian dari dosa-dosa yang besar. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Eh, termasuk faedah mumpung ini masih ingat faedah kita itu mengetahui mana ini dosa besar atau ini dosa kecil disebutkan bahwa saya kalau dosa besar kalau dosa besar itu diajar ciri-cirinya diancam ada di neraka hati. Iya kan? diancam dengan lafaz apa kemurkaan Allah kemarahan Allah dan dijawabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah yang demikian ini adalah bentuk dari dosa dosa besar. Maka di sini dikatakan di dan bahu karena dosanya orang yang menggambar tersebut min akbari dunub adalah bagian dari dosa-dosa besar. Kenapa? Disebutnya dari empat hari ini tadi semuanya itu ancamannya adalah ancaman apa? Di akhirat nanti. Nah, ini menjadi kaidah penting untuk membedakan mana dosa besar, mana dosa dosa kecil. Seandainya kita membaca suatu dalil baik dalam Quran atau Sunnah, lalu disebutkan itu ancaman-ancaman neraka, ketahuilah itu adalah dosa dosa besar. Saya so, kita sedikit mengulas di sini. Waman ablamu miman yang yahluku kafalki. Ini ancaman dari Allah. Falyakluku ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala dzarratan hewan yang kecil atau dia itu menciptakan butir biji-bijian atau dia itu menciptakan satu biji gandum. Ini tantangan dari Allah. Kemudian asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah. Adaban yaumal kiamat. Berarti ini apa? Ini menunjukkan dosa dosa besar. Terus hadis yang ketiga, yu'adzibu biha fi jahannam. Ini juga menunjukkan bahwasanya musawwir pelaku orang mengabat tersebut merupakan dosa besar besar juga. Dan seterusnya hadis yang yang keempat juga disebutkan situ. Kul lifa'an yufaqo aru arruh. <clears throat> Ini kondisi di akhirat nanti yaitu apa orang-orang yang menggambar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? karena dia itu menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menandingi Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan mendapatkan azab di hari hari kiamat nanti. Dan ditambahkan yang digambar tersebut akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah azabnya orang yang menggambar tersebut. Maka dia itu mendapatkan asyaddu asyaddu azaban, yaitu azab yang yang paling pedih. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلق الله تعالى من الحيوان kalau seandainya jika gitu kan faida kana hada jika bagi orang-orang yang menggambar semisal apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hewan azabnya seperti ini gitu kan fa kaifa bihali man sawwal makhluk bi rabbil alamin wasyabbahu bi khalqihi. Orang yang menggambar makhluk saja itu dikatakan dalam hadis ini asad nasi ajaban, yaitu orang yang mendapatkan siksa paling pedih. Bagaimana kondisinya dengan orang-orang yang menyamakan antara makhluk dengan Rabbil alamin, yaitu al-Khaliq wa bi khalqihi dan menyerupai apa? menyamakan, menyerupakan antara Allah dengan makhluknya yang menggambar saja seperti itu adabnya. Apalagi orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala yaitu al-Khaliq dengan dengan makhluk. Wa sarafa lahu syai'an minal ibadah allati khalaqa Allahu khalqa liya'buduhu wahdahu bima la yastahiqu ghairah. Baik. Bagaimana pula dengan kondisinya orang-orang yang jelas-jelas memalingkan sedikit dari ibadah yang ibadah ini merupakan tujuan dari Allah menciptakan makhluknya agar mereka itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja kemudian memberikan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisinya orang yang seperti ini? Yang mengabar saja tadi katakan asyadun nasi adaban. Bagaimana dengan orang yang terang-terangan memalingkan ibadah hanya kepada Allah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amalin yuhibbuhu Allah minal 'abdi wa yardah. Atau segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi ini bukan karena Allah akan tapi apa karena makhluk karena selain Allah Subhanahu wa taala maka tentunya kondisi yang demikian ini azabnya lebih pedih daripada orang-orang yang hanya apa menggambar saja. Nah ini, ini apa namanya? Namanya nanti kias kias awlawi, gitu kan? Untuk kias apa aulawi? Fataswiyatul makhluk bil khalik. Maka perbuatan menyerupakan makhluk dengan mencipta. Bisarfi haki dengan memalingkan haknya Allah liman la yastahiquhu min khalqihi yaitu memalingkan ibadah yang haknya Allah kemudian diberikan kepada yang lainnya wa ja'alahu syarikan lahu fi mahtassa bihi ta'ala wa taqaddas dan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya perbuatan tersebut hanya khusus kepada Allah akan tapi disekutukan, berdoa, meminta ibadah-ibadah yang lain tidak hanya kepada Allah akan ah, tapi kepada selainnya. Huwa a'zamu ta'ala Maka ini adalah sebesar-besarnya dosa yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengan apa perbuatan dosa tersebut. Nah ini, mu'alif di sini mencoba apa membandingkan membandingkan antara apa adab gitu kan adabnya orang yang menggambar saja dikatakan dari ya Rasulullah asyadun nasi adaban. Itu baru menggambarkan saja. Bagaimana dengan dosa-dosa yang lainnya atau yang lebih tinggi levelnya daripada dosa dosa hanya menggambar saja. Jadi, ya. Maka ini adalah dikatakan di sini dan bin Itu adalah sebesar-besarnya dosa yang ada yang Allah dimaksiati dengan dosa dosa tersebut. Walihada oleh sebab itu oleh sebab itu, karena apa? Adanya banyaknya kemungkaran-kemungkaran tersebut. Arsala rasulahu. Allah mengutus rasul-rasulnya. Wa anjala kutubahu. Dan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Ini semuanya dalam rangka menjelaskan kepada umatnya untuk melakukan peribadatan hanya kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Ini Rasul-Rasul menjelaskan yang demikian. Demikian juga isi di dalam kitab-kitab. Semuanya menjelaskan yang demikian ini. Dikatakan di sini, Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya libayani hada syirki wa nahyi anhu. Untuk menjelaskan tentang bahayanya syirik ini. Untuk menjelaskan juga larangan dari perbuatan syirik ini. Nah ini tugasnya para rasul dan isinya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasul ibadati bi jami'i anwa'iha lillahi taala. Dan kitab dan rasul tersebut menjelaskan perkara ikhlas yaitu apa? Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi jami'i anwa'iha lillah. Seluruh ibadah ini diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini seakan-akan apa? Tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu hanya menyebarkan masalah tauhid ini saja. Padahal di sana ada masalah tafsir, padahal di sana ada masalah fikih, padahal di sana ada masalah muamalah dan seterusnya. Maka dikatakan oleh ulama, seluruh isi dari kitab itu adalah tauhid. Seluruh ajaran Rasulullah adalah tauhid. Maka ketika ayat Al-Quran menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi, yaitu kisah-kisahnya orang yang berdakwah untuk mendakwahkan tauhid ini. Ketika di situ disebutkan kisah-kisahnya orang yang durhaka, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kisahnya orang-orang yang tidak mengamalkan tauhid ini. Ketika ayat Al-Quran membicarakan tentang surga, tentang kenikmatan-kenikmatan yang disediakan bagi orang-orang yang taat kepada Allah, maka ini adalah balasan orang yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang azab, tentang siksa neraka, ini juga terkait dengan permasalahan tauhid, yaitu orang yang meninggalkan permasalahan tauhid ini. Ketika ayat Al-Quran menjelaskan tata cara ibadah, menjelaskan tata cara muamalah, ini semua kaitannya ada adalah ah, tauhid. Makanya para ulama mengatakan isi Al-Quran semuanya adalah tauhid. Meskipun ditanya menjelaskan tentang sholat, yaitu tata caranya ibadahnya orang yang mentauhidkan Allah, menjelaskan tentang muamalah, yaitu apa? Terkait dengan pergaulan manusia yang satu dengan yang lainnya maka di situ adalah perbuatannya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa seluruh isi Al-Qur'an adalah terkait dengan permasalahan tauhid. Fanaja ta'ala rusulahu min wa man ata'ahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para rasulnya wa man ata'ahum dan juga Allah akan menyelamatkan orang-orang yang mentaati rasulnya. Gitu Kemudian menyelamatkan di sini ya menyelamatkan dari dari neraka kalau kaitannya dengan akhirat. Kalau di dunia yaitu menyelamatkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang mengharuskan adab dari dari neraka. Nah ini, ini bentuk penyelamatan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya dan juga pada orang yang taat kepada rasulnya. Sangat masyur suatu hadis yang menjelaskan tentang perkara ini. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk ke dalam surga. Maka para sahabat heran, kok ada orang yang enggan masuk surga? Makanya mereka bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah orang yang enggan masuk ke dalam surga? Kok apa? Kok bodoh sekali gitu ya. Oh, ah, boleh sekali dikasih kenikmatan kok nggak mau. Malah pilih apa? Yang susah-susah ini orang yang paling paling bodoh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat orang yang akan masuk ke dalam surga dan sifatnya orang yang enggan masuk ke dalam surga. Faman jannah wa man faqad Orang yang taat kepada aku, taat kepada Rasul, dia itu dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani dan orang yang bermaksiat kepada aku, faqad aba, yaitu enggan untuk masuk ke dalam ke dalam surga. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan buah dari ketaatan kepada para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Fanajja ta'ala rasulahu wa man ata'ahum wa ahlaka man jahada tauhid dan Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan, akan menghancurkan man jahada tauhid, orang yang mengingkari perkara tauhid ini. Ini pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, "Ya, ini kenapa orang kufar mereka itu bisa mengalahkan kaum muslimin?" orang-orang musyrik bisa mengalahkan kaum muslimin? Maka jawabannya fa'ambilhum ruwaida. Maka tunggulah apa dalam waktu yang yang singkat. Tapi ujungnya orang-orang yang apa memukui perkara tauhid ini semuanya pasti akan pasti akan hancur, pasti akan binasa. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, wa ahlaka man jahada tauhid dan Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang mengingkari perkara tauhid ini wastamarra ala syirki wa tanzid dan orang yang terus menerus melakukan perbuatan kesyirikan dan penyekutuan-penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fama 'azamahu min dzanbin. Maka sungguh kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah dengannya. Wa yaghfiru ma duna Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain duna itu berada di bawah kesirikan tersebut bagi siapa yang di, Nah ini, ini doa yang apa dosa yang mabni, mabni tahu ya? Masih ingat ya? Dosa yang mabni artinya tetap di sisi Allah itu sebagai dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pelakunya tidak taubat adalah dosa syirik. Adapun dosa-dosa yang lainnya kalau kita ngambil Islam nahu yaitu dosa yang mukrab kemudian yang berubah artinya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa selain itu disyirikan. Ini menunjukkan pentingnya kita itu belajar apa? Kita butuh tauhid Jangan sampai kita itu terjerumus pada perbuatan kesyirikan ini. Dari bab-bab yang telah lalu, ini banyak sekali sesuatu yang apa? Mungkin dianggap ringan di dalam masyarakat kita atau kita sendiri menganggap ringan. tetapi nah, tapi ini adalah permasalahan yang sangat besar, permasalahan yang sangat membahayakan. Seperti apa? Suudzon pada Allah Subhanahu wa taala seperti lafaz apa seandainya seperti orang yang mengingkari takdir seperti yang menganggap lemah Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya mungkin ini apa dianggap ringan mencela apa angin mencela hujan mencela panas mencela awan mencela alam <clears throat> ini mungkin dianggap ringan oleh sebagian dari manusia padahal ketahuilah sesungguhnya perkara tersebut sangat keras sekali dengan dengan permasalahan tauhid yang seandainya orang terjerumus dalam hal tersebut bisa jadi yaitu dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita suatu dosa yang sangat bermanfaat, suatu doa yang sangat bermanfaat. Karena apa? Minimnya ilmu yang dimiliki oleh umatnya terkait dengan permasalahan kesyirikan ini. Doa yang sangat terkenal sekali. Ada yang hafal doanya? Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika mimma la a'lam Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kesirikan-kesirikan yang aku ketahui dan juga ini poin yang kedua dari kesirikan-kesirikan yang aku tidak diketahui yang aku tidak mengetahuinya nah ini doa yang senantiasa kita panjatkan terkait dengan minimnya ilmu yang kita miliki. Ini ya. Maka doa ini sangat sangat sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari perbuatan kesyirikan ini. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yusyrik billah dan barang siapa yang menyebutkan Allah nama seperti kharra sama seperti orang yang jatuh dari langit semakin cepat ya kalau ke bawah fatahfahuhu asfail kemudian dia itu apa dibawa oleh burung di sana burung nah, autang bibiri di makanin sahih atau dia itu apa terbawa oleh angin ke tempat yang sangat sangat jauh sekali nah ini maksudnya apa dia itu turun dari langit kemudian apa dibawa oleh angin atau dibawa oleh burung-burung maksudnya apa nasibnya itu akan ahlaga gitu kan nasibnya itu akan celaka. Dengan nasibnya akan celaka, dia itu akan dihancurkan oleh sesuatu tersebut. al muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita tambah sedikit ya. Jadi anak tadi pengen bawakan hukum yang terkait dengan masalah menggambar ini. Karena dalam beberapa kitab ini dijelaskan, disebutkan oleh Muslimin, Utsaimin. kita sebutkan secara ringkas terkait dengan permasalahan uh, hukum menggambar ini. Disebutkan di sini ada empat kondisi. Ada empat kondisi orang yang menggambar atau terkait dengan permasalahan menggambar ini. Yang pertama, kalau dia itu membentuk yang ada bayang-bayangnya, berarti membentuk apa patung, bentuk manusia, kemudian dari kayu atau dari apa semen mungkin atau dari kertas dan seterusnya. Maka ini ittifaq ulama tentang bahasa ajmal ulama fi ma'alam ala tahsini. Ini istifat. Ulama itu bersepakat haramnya perbuatan tersebut. Ini ya. Ada bayang-bayangnya. Jadi makhluk hidup. Terus yang kedua, makhluk hidup juga. yusawiru suratan laisa laha jism. Artinya dia itu menggambar makhluk hidup akan tapi dari dari apa ini? Pulpen aja dari warna misalkan seperti itu. Tidak ada bayang-bayangnya gitu kan. Yang demikian ini dikatakan kita sebutkan Fahada muharramun di umum hadis. Yang demikian juga adalah haram berdasarkan umumnya hadis-hadis ini. Karena nggak ada yang khusus, maka sesuatu yang khusus dibawa yang yang umum, gitu ya. Maka tetap yang sama yaitu haram orang pun menggambar makhluk yang bernyawa kemudian apa dari satu dimensi saja. Tidak ada bayang-bayangnya. Terus saja al-halatus yaitu ketika dia itu menciptakan gambar tersebut dari suatu suatu alat. Antal kita aktuar suwar iltiqatan bi asyi'ah muayyanah biduni ay ta'jilin aw tahsilin minal mutaqid. Jadi hal yang ketiga ini kondisinya kita gambarkan seperti alat press gitu kan. Ini. Jadi nah, gitu ya, yang demikian gue dikatakan di sini yaitu yang menjepret stick itu tanpa apa sedikit pun dia itu mengurah-urah gambarnya tersebut, gitu kan? Yaitu hanya menggunakan alat. Maka dikatakan di sini ada ada dua kaul. Fal kaulul awal annahu tasbih, gitu kan? Wa idza kana kadzalik fa inna harakatu hadzal fasil ala fi yu'addu tasfiran. Sayyid ini kelompok atau kaul yang pertama mengatakan dia itu sama saja dengan menggambar yang bentuk satu sama kedua. Hukumnya haram. Yang ketiga, anha atau yang kedua dari pendapat ini yang terkait dengan masalah ini, anha laisa laisa bitasfirin. Dia itu apa? Bukan bukan menggambar, gitu kan? Bukan bukan menggambar. anna tasfir fi'lul musawwir. Karena alasannya apa? Karena menggambar itu fi'ilnya musawwir. Kelakuannya siapa perbuatannya orang yang menggambar. Seperti yang jenis pertama tadi, membentuk patung, siapa yang gini kan? Yang bentuk, yang menggambar yang membentuk. Yang kedua juga seperti itu. Hanabi di sini bentuk alat itu tidak sama sekali dia tidak apa menggambar menggambarnya. Makanya dia berpendapat kalau yang kedua ini apa akan apa di diperbolehkannya yang demikian tersebut. Baik, ini nanti ya masalah tarjihnya kita juga menyebutkan apa kalau ulama. Terus al halu yaitu kondisi yang keempat. Yang pertama tadi bentuk dengan apa? bayang-bayang ini ijma haram. Terus yang kedua yaitu aku menggambar pakai pensil kayak gitu makhluk yang bernyawa. Ini hukumnya juga haram berdasarkan umumnya hadis. Yang ketiga tadi menggunakan alat. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan haram, alasannya apa? Karena dia itu juga menggambar. Yang kedua tentang terkait dengan alat tidak haram. Alasannya apa? Karena yang melakukan ini adalah alat. Saya kondisi yang keempat yaitu dia itu menggambar akan tapi apa? yang tidak memiliki ruh jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini an-nawal awal an yakuna mimma yasnaul adami. Yang tidak memiliki ruh, yang ini ciptaannya manusia. Misalkan gambar masjid, gambar kursi, gambar meja, gambar mobil, maka di sini ada hukumnya ijma sabit sabitifak. Ulama semuanya itifak tidak mengapa, kan? Gambar masjid, gambar jam dinding, gambar lampu, gambar apa? Kipas angin ini tidak tidak mengapa. Karena membuatnya saja tidak mengapa, apalagi menggambarnya. Ini lebih tidak tidak mengapa. Baik, selanjutnya dari makhluk yang tidak bernyawa jenis kedua, mala yasnaul adami, sesuatu yang tidak diciptakan oleh oleh manusia. Contohnya apa? Yang tidak bernyawa akan tapi tidak diciptakan manusia. Ada gunung, ada sungai, ada apa lembah, ada pohonan juga bernyawa juga ya. Tidak bernyawa. Baik, di sini disebutkan, kita sebutkan fahada nauhan. Yang diciptakan Allah yang tidak bernyawa itu ada dua. Nauhun nam wa nauhun ghairu namin. Yang pertama yaitu jenis yang tidak bernyawa akan tapi bisa tumbuh. Contohnya apa? Rerumputan, pepohonan, dan seterusnya. Ini sudah mencakup ya. Atau yang kedua, naun goyunam. Jadi yang tidak bernyawa dan dia itu juga tidak tumbuh. Seperti gambar apa? Gambar apa ini? Gunung gitu kan? Atau matahari, gambar bulan, gambar apa lagi? Bintang-bintang, pemandangan secara umum. Maka dikatakan di sini Fahadi nazar kami habis sifat. Kalau jenis yang kedua yang tidak bernyawa dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak tumbuh maka ini istifat ulama ini bolehnya menggambar hal hal tersebut. Amma nawi yang yang mufakat fihi dari ahli ilmi. Fajumhur anil ilmi ala ini di lima sayati tidak hadis. Baik. Ini kalau jenis yang tidak bernyawa dan dia itu tumbuh, maka ulama itu berselisih. Ada yang mengatakan boleh, gitu kan? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak tidak boleh jumhur ulama dikatakan di sini bahwa saya jumhur ulama itu mengatakan mengatakan boleh dengan dalil-dalil yang ada seperti ancamannya itu apa tadi yunfaqo arruh gitu kan diperintahkan untuk meniup ruh di dalamnya gitu kan meskipun ini ciptaan Allah yang tubuh anak tapi tidak memiliki ruh maka ini di, diperbolehkan wallahu taala alam ini apa sekilas yang terkait dengan hukum menggambar tersebut terkait dengan hukum menggambar tersebut Baik, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang saat ini masih kita membacakan masjid. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta itu ciptaan Allah. Berarti menggambar mayat dia. Itu nanti meskipun dia itu nggak bernyawa, tapi secara asal dia itu bernyawa. Dia tetap dinamakan insan. Meskipun insan mayat. Wallahu a'lam. Kalau robot itu nggak ada di tanah Allah itu robot. Nggak apa-apa itu Di ini, tapi nggak ada masalah Allah apa ini? Kalau dia masih jelas gambar manusia, nah, itu yang dia dilarang. Gambar manusia. Kalau ini robot. Kartun. Di sini sebenarnya ada pembahasannya terkait dengan kartun. Kalau itu memang diniatkan yaitu apa menyerupai makhluk ini yang terlarang. Apalagi ada gerak-gerakan dan seterusnya. Ini terlarang. Enggak, itu syuting kaitannya lain lagi gitu kan. Kalau yang tadi Baik, ini ada penjelasan lain terkait dengan fatwa para ulama. Anu memang mengharuskan yang demikian tersebut yaitu apa menghilangkan menghilangkan apa kepalanya jadi gak ada makhluk yang tidak memiliki apa kepala gitu kan paham nggak jadi penjelasannya seandainya itu memang terpaksa maka hilangi apa kepalanya jadi gak ada makhluk yang dia itu tidak memiliki kepala maka ini apa ini solusi dari dari para ulama kenapa sama juga. Terkadang ada yang kepalanya itu nggak ada lehernya. Ini bentuk fungsi-fungsi yang ada. Jadi makhluk itu nggak pasti memiliki mata, memiliki hidung, memiliki mulut, gitu ya. Dan seterusnya memiliki kepala. Terus seterusnya. maksudnya ini yang manusia ya. Yang manusia seperti itu. Solusinya biar tidak menyerupai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dihilangkan kepalanya atau dihilangkan wajahnya atau dihilangkan lehernya. Kenapa? Pembuatnya. Yang pembuat kamera ini. ya. Baik, itu nanti sama juga. Jadi pembuat kamera yang membuat gambar tersebut itu yang membuat ya, membuat gambar tersebut itu apa? Alatnya ini, Alatnya. Gitu ya. Bukan apa orang yang yang membuatnya atau orang yang mencek-cek gitu bukan. Tapi apa alatnya tersebut. Makanya di sini terjadi khilaf para ulama itu. <clears throat> Khilafnya ya seperti itu. Ada pemikiran seperti itu, ini ya tetap saja ini seperti menggambar. Karena gambar itu juga butuh apa? Alat kan. Ada yang berbeda seperti itu. Ada yang menyatakan tidak, kalau gambar memang yang gambar itu kreasi, gitu. menirukan ini. Kalau alat itu enggak sama sekali, seperti mesin fotokopi. Fotokopi itu cuma mengkopi. Kalau sebenarnya ini yang bikin siapa? Bukan mesin fotokopi, tapi penulisnya yang jaringan yang bikin ini penulis nih. kenapa terkait dengan gambar makhluk bernyawa ini lain lagi hukumnya sekarang kan ada Mas Mamat ya, ini nggak apa-apa. Kenapa? Kan? Iya. apa terkait dengan menyimpan apa atau memajang makhluk yang bernyawa Tuhan. Itu nanti ada hadis yang di kalimat tadi terkait dengan proses menggambarnya. Kalau itu sudah jadi, sudah jadi itu gimana kalau disimpan? Makanya di sana ada juga yang tanya para ulama, bagaimana nanti kalau paspor, KTP itu ada foto-foto kita? Maka dijawab oleh saya, kalau yang sifatnya baru dan seperti itu diperbolehkan. Misalnya ada pun yang lainnya, misalkan koleksi, makanya dikatakan nggak ada kebutuhan, nggak ada ada yang penting ini di, dilarang. Kalau fel fel gimana? fel fel itu apa? Wallahu ta'ala alam itu apa masuk ke alat alat saja ya, seperti ayat Al-Quran juga